اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم Apa hukum aborsi menggugurkan kandungan berumur satu minggu? Ada orang mengatakan kalau belum ditiupkan roh tak apa-apa. Perbuatan ini haram batil. Tapi kan roh belum masuk Pak Ustadz. Dia sudah siap menerima roh. Jadi bukan masalah rohnya masuk tak masuk. Dia sudah siap menerima roh. Hukum aborsi haram. Kecuali kalau pilihannya dua. Kita hanya sampai jam 8. Jam 8 kita stop. Karena jamaah sudah mulai berdatangan. Parkir segala macam persiapan untuk sholat sunat jamaah. Kalau pilihannya dua, kata dokter, dokternya mesti amanah. Kalau ini dilanjutkan hamilnya, ibu resikonya mati. Kalau dipilih antara dua, mati atau aborsi, boleh pilih aborsi, tapi dokternya mesti amanah. Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara dua mudarat. Apa hukum aborsi jika si ibu ada penyakit seperti kanker, kanker, konsultasikan ke dokter yang ahli. Kalau kata dia ini berefek mati, maka tak boleh pilih mati. Sakit, mati. Pilih sembuh, hilangkan efek mati. Mohon jelaskan tentang cara uh, tentang cara Alhamdulillah setelah solat baru Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu yang dilakukan Nabi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis itu baru la ilaha illallah syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini oleh baru sebab itu subhanallah subhanallah. Habis salam itu astaghfirullah. Habis itu baru subhanallah alhamdulillah baru Allahu akbar. Begitu urutannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang kita lakukan jika kita sudah hijrah dan kita tak tahu lagi di mana orang-orang yang dulu kita zalimi? Ingin minta maaf kepada mereka. Selesai salat minta ampun kepada Allah. Ya Allah segala perbuatanku dulu menganiaya, menzalimi, mengejek, menempeleng, memukul segala macam. Maka ampunkan aku, ampunkan mereka. Allah maafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum nuzulahum wa wasi' madaqalahum wa'aksilhum bil ma'iyat wal barat. Kalau terkait utang piutang, ingat Dulu ada pinjam berapa sama dia? Ada 100 ribu Pak Ustaz. Tahun berapa? Tahun 2000 Pak Ustaz. Tahun 2000 100 ribu itu berapa gram emas? 1 gram Pak Ustaz. 1 gram sekarang berapa? 500 ribu. Ah, bayar 500 ribu. Sesuai ekuivalen senilai dengan emas. Bagikan ke lembaga orang banyak. Panti jompo, rumah yatim, masjid, pakir miskin. Kalau terkait utang piutang. Kaki saya sakit. Kata dokter tak boleh kena air. Apakah boleh melakukan tayamum? Jika boleh bagaimana cara tayamum? Ambil tanah yang tak ada tai kucing bau kencing, suci bersih karena dalam Quran disebut fatayammamu sa'idan thayyiba dengan tanah yang bersih, suci. Letakkan di atas koran. Kalau dia tak mau di atas tanah itu mau dibawanya ke dalam bisa atau langsung ke situ lalu dipukulkannya lah ke tanah itu sekali. Tayamum setelah masuk waktu. Tak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Waktu zuhur jam 12.20, tayamum dia jam 12, tak bisa. Sudah masuk waktu baru, karena ini darurat. Mana tahu turun hujan. Tepuk. Sekali, sekali, bus, wajah sekali. Ah. Tepuk lagi, pukulkan, Tembus Satu, dua, tiga. Ini untuk debu bawah. Satu. Dah. Satu kali saja. Satu tayamum untuk satu sholat fardu. Sholat zuhur sekali. Nanti mau asar sekali lagi. Tapi kalau sholat sunat bisa beberapa kali. Nah ini tentang masalah tayamum. Tidak hanya berlaku bagi kita yang sakit. Tapi juga bagi yang sehat badannya. Sebagiannya luka. Kena sakit. Dipakai handi plus. Lalu berwuduk dia. Diambilnya air. Diolesnya handi plus. Mana pula ada maka dia bertayamum. Pak Ustaz, maaf maaf cakap saya ini berhadas besar, tak bisa mandi. Bagaimana? Tayamum. Saya adalah reseller pakaian biasanya posting barang menjelaskan tanpa foto kepada calon pembeli. Jika mereka setuju memesan warna, ukuran jenis, pakaiannya barulah saya order ke pusat eceran pusat 130 ribu sedangkan saya jual 140 ribu sudah ongkos kirim Biasanya saya pakai uang pribadi dulu. Ketika barang pusat sampai lalu saya antarkan ke tangan customer, baru mereka bayar ke saya. Apakah saya salah Pak Ustadz? Teman saya menasihati bahwa seharusnya saya menjual dengan akad salam. Salam artinya tempah. Saya datang ke Bapak menempah baju. Pak saya tempah baju ukuran sekian warnanya sekian nanti selesai baru saya bayar ini DP nya duluan akadnya akad salam dalam Islam yang membuat dia menjadi halal halam makruh mubah boleh tak boleh adalah dari akadnya. Nah, maka yang paling bagus itu ya begitu. Dek, tolong pesankan baju model begini, nanti akan saya bayar sekian. Nah, begini. Dibuat begitu akadnya. Akad salam namanya. Baik salam, tempah menempah. Jadi ini sebagai penolong untuk membawakan barang itu. Nanti muncul lagi hebat canggihnya zaman ini akan muncul macam-macam transaksi selama tidak ada ghish tipu, selama tidak ada zulm aniaya, selama tidak ada gharar gambling, maka akad itu sah baik benar. Akan ada sidang penista agama. Kalau selama ini bapak ibu marah-marah nengok Facebook ada orang ngejek penista, jangan ungkapkan hanya caci maki ngamuk di rumah. Ini ungkapkan datang ke pengadilan nanti hari Senin tanggal 12 Juni. Ingat, Senin 12 Juni jam 10 pagi di pengadilan negeri Jalan Teratai. Senin tanggal 12 jam 10 pagi Jalan Teratai. Makin ramai makin bagus. Biar semangat Pak Hakim itu menjatuhkannya. Aturan dua bulan dibuatnya dua tahun. Dia supaya tobat orang ini berhenti. Karena kalau tak begini, nanti akan ada lagi yang mengejek-ejek agama kita. Jangan ungkapkan kemarahan dalam bentuk anarkis. Ungkapkanlah dalam bentuk begini, kita taat hukum. Tapi kedatangan kita itu sudah memberikan support yang luar biasa ke depan. Ustaz, apakah ada hadis tentang orang si'ah rafidah? Bagaimana Nabi mau cerita si'ah rafidah? Orang dia datang belakangan kok. Kalau ada orang mengatakan ini hadis tentang akan datang sesudahku namanya Syiah Rafidah. Rafidah itu namanya datang belakangan. Setelah mereka menolak Imam Zainal, Imam Zaid, Imam Zaid, Zaidiyah. Mereka tolak. Karena Imam Zaid mengakui Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Rafidah tak mau. Lalu kata Imam Zaid, "Rafattumuni." Kalian menolak aku. Rafadha, rafadha, rafidhah. Kalian menolak aku, maka mereka disebut dengan Syiah Rafidhah. Kalaupun ada dalam kitab Tabrani, hadis riwayat Tabrani akan datang sesudah aku, namanya Syiah Rafidhah, maka hadis itu tidak sahih. Tak bisa jadi dalil masalah akidah. Di TV uh, ah, di TV ada istilah persekusi. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Istilah-istilah ini muncul belakangan tahap apa namanya. Jadi kalau ada orang memancing-mancing kita kelahi, lalu kemudian kita terpancing, nanti yang salah siapa? Maka mesti ditelusuri dari awal. Jangan ikut-ikut eh, istilah-istilah saja. Orang Islam mengamuk itu kan karena ada sebabnya. Orang Islam itu seperti lebah. Masalil mu'minin kamasalin nahlah. Lebah, lebah itu bagaimana? Lebah tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau dia diganggu orang, dia kejar sampai ke sungai. Sampai tenggelam, muncul di kepala itu di sengatnya. Di TV tidak ada krimi, tidak ada kriminalis, kriminalisasi ulama. Tak ada kriminalisasi ulama dari sekian banyak orang. Kenapa cuman WhatsApp Habib Rizik saja yang tertangkap? Kenapa yang lain tidak? Oleh sebab itu kenapa eh, ada uh, jadi orang yang mengatakan tak ada kriminalisasi ulama, maka dia mesti banyak lagi mengkaji, membaca. Di TV banyak dikatakan jangan terlalu fanatik. Banyak uh, masyarakat uh, bagaimana tanggap ini pasti terlalu banyak nonton Metro Tipu. Bacalah, tontonlah yang baik-baik. Yang tak layak ditonton tak usah ditonton. Yang kira-kira merusak apalagi kita orangnya goyang-goyang. Kalau yang goyang tak usah ditengok. Saya sering keluar kota bagaimana cara jamak solat apabila kita ikut berjamaah baru nanti jamak misalnya solat asar. Bapak berangkat dari Pekanbaru jam setengah jam jam 12 zuhur belum masuk akhirnya bapak pun berangkat jalan buka tutup akhirnya sampai ke Dumai masuk waktu asar maka solat asar di sana ikut dengan imam di Habibur Rahman solat asar empat rakaat niatnya jamak takhir kalau niatnya jamak takhir selesai solat asar bapak solat zuhur empat rakaat karena jamak saja tak pakai kosor tapi kalau niatnya jamak kosor solat asarnya empat karena ngikut imam nanti zuhurnya dua karena niatnya jamak kosor itu caranya kalau Ustaz pilih yang mana? Saya jamak kosor. Sampai di tujuan saya ikut sama jamaah imam empat. Nanti asarnya tetap dua karena niatnya jamak kosor. Loh, tadi asarnya kan empat. Ikut imam. Karena tak boleh kita salam di tengah jalan. Tak boleh kita sahur awal itu salam. Mohon maaf ya Pak Imam, aku duluan aja nih. Tak bisa. Ju'ilal imamu liutamawi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk disalib. Memang Valentino Rossi saya seorang takmir masjid, selalu ingin mengikuti kajian ustaz. Setiap Sabtu saya sholat dulu di masjid saya. Kemudian saya hadir ke masjid An-Nur, mendengar kajian. Ketika masuk waktu syuruk, saya sholat isyraq. Apakah saya mendapatkan pahala macam haji dan umrah? Jatuhnya ke duha, Pak. Pahalanya tetap ada. Niat Bapak sampai. Tapi mengatakan perbuatan Bapak isyraq tidak namanya duha. Belum ada ulama yang membolehkan solat subuh di masjid lain iktikafnya di masjid lain. Karena syaratnya di situ tiga. Man sholat subuh hafi jamaatin. Sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada. Duduk berzikir dengan Allah. Yusalli rak'ata ini. Karena lahu ajri hajatin wa umrah. Tapi jangan gara-gara ini subuh akan datang tak datang lagi. Gimana cara membayar kaparat? Memberi orang makin miskin itu gimana caranya? Panggil pakir miskin itu. pakir miskin, mari datang ke rumah ya. Kalian makan sama saya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Membayar kaparat. Saya aja tak makan di rumah Pak Ustaz. Kasih dia beras. Sekilo setengah dengan lauk pauk dan ikannya. Ini sekilo setengah lauk pauk ikan. Saya aja tak belanja Pak Ustaz. Kasih duit mentah. Paling atas makan sama dia. Nomor dua kasih dia beras mentah. Tak juga kasih dia duit. Saya pun tak berduit Pak Ustaz. Tak usah tanya. Ya Rasulullah, aku celaka. Kenapa kau celaka? Karena aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Kata Nabi, kau puasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan sebulan aku tak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu kau beri pakir miskin makan. Sitina miskina, 60 pakir miskin. Ya Rasulullah, aku orang miskin, kata dia. Datang Nabi membawa sekarung korma. Ini sekarung korma, kau bagi ke pakir miskin di kampung. Kata dia, aku yang paling miskin di kampung tu ya Rasulullah hatta badat nawajizuhu ketawa Nabi sampai nampak gigi gerahamnya nampak gigi geraham Nabi kata Nabi pergilah balik ke rumah tapi hadis ini jangan dijadikan dalil berhubungan kelamin dengan istri di rumah saya berniat sholat sunat qobliya zuhur empat rakaat tapi hanya dilakukan dua rakaat karena tak cukup waktu bagaimana hukumnya datanglah cepat datang lambat niat mau empat itu kan artinya nawar tuh Tolonglah Pak Ustaz, dapat pahalanya ya. Allah tak pernah mengangkat saya jadi juru bicaranya. Saya hanya menjelaskan dalil-dalil saja. insya Allah sampai niatnya innamal a'malu bin niat wa innamalikul imri'im manawa. Tapi akan datang, cepat datang solat qabliyah zuhur empat rakaat, dua rakaat, satu salam, dua rakaat, satu salam. Mohon penjelasan hukum waris untuk harta yang didapat oleh istri dari bekerja. Ibu bekerja pagi pulang petang peras keringat banting tulang dapat gaji duit ibu itu punya siapa ya duit ibu ibu sebelum menikah punya sawit dua kapling dapat dari almarhumah ayah ibu punya siapa ya punya ibu kalau ibu meninggal nanti suami dapat berapa suami dapat seperempat kalau tak kalau ada anak total harta ibu berapa satu miliar pak ustad suami dapat 250 juta kalau ada anak kalau tak ada anak, suami dapat 500 juta. Hmm, kalau gitu saya belanjakanlah sekarang. Ah, belanjakanlah. Harta yang didapat istri hasil peninggalan orang tua sama. Di total semua. Ibu punya rumah kos-kosan dari almarhumah emak dulu. Ibu punya tanah dua hektar dari almarhumah ayah. Setelah itu ibu bekerja punya tabungan total semua. Ketika ibu meninggal, suami mendapat seperempat kalau tak ada anak. Kalau ada anak seperempat, kalau tak ada anak seperdua, setengah. Apakah boleh zakat harta kita berikan untuk pembangunan masjid atau 80% atau 20%? untuk pakai miskin. Tak ada persen-persen. Pokoknya tengok keperluan kebutuhan. Kalau di situ banyak fakir miskin, jangan semuanya untuk masjid. Kan semuanya untuk masjid. Ada masjid di Jalan Subrantas, Simpang Kubang. Dulu, waktu saya pertama pulang tahun 2010, 7 tahun yang lalu. Habis ceramah dibawa saya ke rumah pengusaha. Ustaz, saya mau bantu 100 juta tapi katanya ada ustad-ustad mengatakan tak boleh zakat untuk masjid. Tunggu Pak, saya tuliskan. Saya tuliskan zakat untuk masjid. Maka ada tulisannya sekarang di somatmoroko.blogspot.com. Cara mencarinya Somat Moroko Zakat enter. S O M A D M O R O C C O spasi zakat enter langsung dapat tulisannya. Pak, ini tulisan dari saya, Bapak simpan. Kasih duit Bapak itu ke masjid untuk pembangunan. Nih, nanti kalau ada orang komplain, telepon saya. Sudah tujuh tahun saya tak ditelepon-teleponnya. Berarti tak ada yang komplain. Andai kita punya zakat mal 10 juta, bolehkah kita berikan kepada satu orang? Jangan memberikan zakat kita sendiri. Karena di sana banyak orang susah yang kita tak tahu. Berikanlah kepada Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Tapi Pak Ustadz kalau saya bagi ke Basnas yang ini tak dapat. Ngomong ke orang Basnas. Ini langsung kisah nyata. Waktu saya sosialisasi wakaf di Bangkinang. Bapak punya duit banyak? Iya. Bayar ke Basnas. Oh kalau saya bayar ke Basnas nanti yang ini tak dapat. Kebetulan Pak Ketua Basnas Kampar ada di situ. Nah, tanya, Aiko Ketua Basnas. Pak, Iko kalau nyembayau ke apa, Iko dapat nak? Langsung Pak Ketua Basnas nanya, Bapak ngasih berapa? 500 ribu. Kalau Bapak kasih ke kami, kami bisa kasih sejuta setengah. Malah lebih banyak. Karena kalau Bapak sendiri itu sikit. Banyak orang-orang yang, karena kita tak punya data. Maka bagikan ke Basnas. Basnas itu sekarang sudah diatur baik. Ustadz Saidul Amin termasuk Basnas. Saya sudah tak di Basnas lagi. Ya, Basnas. Basnas yang sekarang itu sudah tersusun rapi. Basnas provinsi di samping Basnas kota di Masjid Ar-Rahman. Pak Basnas, ini nama-nama orang yang selalu menggantungkan hidup dengan saya. Kalau Bapak mau kasih dia, saya bayar. Tapi kalau Bapak tak mau, saya tak kasih. Deal? Deal. Oke. Okay. Atau berapa rupiah per orangnya zakat mal tersebut kita berikan. Tak ada presentasi. Kalau zaman dulu gimana Pak Ustadz? Zaman dulu orang dikasih zakat setahun. Sebulan kamu berapa? 2 juta. Setahun 24 juta. Ini 24 juta. Sampai tahun depan. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang kalau kalau kita buat begitu semua mengaku fakir miskin. Sepupu saya guru, kabarnya gajinya 5 juta, anaknya dua orang, suaminya tak kerja. Bolehkah saya berbagi zakat kepada sepupu saya itu? Enggak, karena dia tak fakir miskin. Pakir itu apa? Pakir tak ada income sama sekali. Janda tua hidup sendiri, anak tak ada, suami tak ada. Pakir. Ada orang usaha nyuci rumah-rumah orang, miskin. Ada pun 5 juta, tak masuk pakir miskin. Dia masuk, ibu kasih aja sedekah kalau kasihan. Zakat jangan kasih ke dia. Dalam memberikan zakat mal berapa paling banyak wajib diberi per orang? Tidak ada berapa. Kalau mampu duitnya banyak, cukupkan kebutuhan dia setahun. Hidup sendiri, anak tak ada, suami tak ada. Ibu mak sudah tua, makan berapa sebulan? Sejuta, kasih dia 12 juta setahun. Itu yang pasif, yang tidak produktif, konsumtif namanya. Jika kita berwakaf ke masjid impak atau sedekah, namun masjidnya belum selesai dan belum dikenakan, bagaimana pahalanya Pak Ustaz? Yang impak ke masjid itu. Man bana dan siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Ketika Masjid Nabawi mau dipugar, ramai-ramai orang datang komplain kepada Sayyidina Utsman. Utsman, tiangnya dicabut, dibuka lantainya, atapnya, berhentilah pahalanya ke datuk nenek kami. Keluarlah hadis itu. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, "Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, sudah dibangunkan satu tempat. Untuk apa di di dipusingkan? Begitu sudah diberikan, Allah sudah dirikan. Pahalanya tetap mengalir. Jangan khawatirkan. Jadi jangan nanti kalau ada perubahan masjid dikontrol. Keramik yang lain hancurkan, keramik amak kau jangan. Bolehkah menerima hasil deposito dari bank syariah? Boleh. Karena akadnya murabahah permodalan, akadnya mudharabah bagi hasil. Menyimpan emas dan menyimpan deposito di bank syariah agar harta tak menimbulkan dosa. Bagus. Cari bank-bank syariah yang sudah ada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Begitu dua bank syariah dikonversi konvensional ke syariah melejit ekonomi syariah. Satu Tuan Guru Bajang. Satu lagi Aceh. Andai Riau bisa, huh, hebat sekali. Bagaimana hukum wasiat? Apakah ada luar wasiat jadi batal kalau yang menerima wasiat mati duluan. Ustaz Somad, itu ruko dua untuk Ustaz Somad. Iyalah. Dua hari mati Ustaz Somad, batal. Tak bisa dipindahkan ke anaknya. Yang kedua, yang menerima wasiat membunuh. Udah ditunggu tiga tahun tak juga mati-mati bunuh aja lah maka batal wasiat nah, ini tentang masalah sa wasiat sekali berapa tahun harus diperbaharui surat wasiat tak ada. aku wasiatkan ini untuk engkau maka nanti setelah mati barulah berpindah kalau hibah langsung ini tanah untuk engkau langsung balik nama surat kalau ini tanah untuk engkau tunggu aku mati kalau aku mati baru itu namanya wasiat bolehkah berwasiat menulis surat wasiat menuliskan nama ustadz bagi waris La wasiat ahli waris. Anak ahli waris yang sudah dapat harta waris tak boleh. Aku wasiatkan untuk anakku ini tak boleh karena dia sudah jatah waris kecuali ahli waris yang lain setuju dan tak boleh lebih dari sepertiga harta total harta. Abangnya doktor, adiknya S2. Yang paling kecil ini perempuan SD. Maka panggil abangnya, panggil adiknya. Aku nanti kalau mati kuasiatkan untuk adik kalian ini rumah itu untuk dia. Kalian setuju? Ayah kok begitu? Kenapa ayah tak percaya sama kami? Aku bukan tak percaya sama kalian. Bini kalian ni ganas tu tengok. Habis adik kalian nanti dibantainya. Ya ya kami izin. Dan kalian pula kulihat tanda-tandanya ikatan suami takut bini. Ya. Jangan syarat, tak boleh lagi total sepertiga harta, dan pula izin ahli waris yang lain. Kasihkan. Tapi kalau mau lebih cepat daripada itu tak pakai wasiat, hibah aja langsung. Ini ku hibahkan, langsung balik nama. Selesai. Daripada habis kita mati dibongkar-bongkar orang. Ah, ini. Apabila kita apakah boleh surat wasiat ditujukan kepada tiga orang? Dua orang uh, dua orang ustaz di uh, ah, orang notaris. Wasiat selama tak lebih dari sepertiga harta. Mau seratus orang, saya kasih kamu 100 juta, 100 juta, 100 juta semuanya. Tapi tak sampai sepertiga harta total kaya betul dia. Ya tak apa-apa. Lebih dari sepertiga harta batal yang sisanya. Yang sepertiga itu yang jatuh. Apabila kita meninggalkan harta waris, bolehkah kita berwasiat untuk setiap Ramadan memberikan makan di sekitar 10 anak yatim kediaman kita? Kita setelah meninggal dunia harta kita tak ada. Saya kalau meninggal, harta saya habis, dibagi ke ahli waris. Lalu kalau saya berpesan, nanti kalau aku mati, hartaku. Harta yang mana? Hartanya sudah habis. Kalau mau sedekah, bukan wasiat. Pesan ke anak. Nanti kalau aku mati, kalian sedekah ya. Itu pesan. Adapun wasiat, harta yang mana? Tak ada. Kalau mau, wakaf saja. Itu satu ruko untuk anak yatim. Berapa satu bulan hasil dari ruko itu? Satu bulan, satu tahunnya sewanya 100 juta. 100 juta itu bulat untuk anak yatim. Ah, itu baru bisa. Maka ahli waris tak bisa menggugatnya. Ada pun yang model-model begini, hmm, apalagi zaman sekarang. Pak Ustadz saya sudah tua, sulit menghafal doa-doa dalam bahasa Arab. Doa setelah mendengar azan, setelah sholat bolehkah doa setelah mendengar azan bahasa Indonesia? Boleh. Siapapun di luar sholat pakai bahasa Indonesia, di luar sholat. Dalam sholat yang tak boleh. Selama haji itu. Tawaf, sa'i, ah, pakai bahasa Indonesia. Tengok orang Turki sama. wes wes suai, suai. Anjur, apa-apa kata dia. Awak pun mendengarnya apa kata kamu. Dalam solat, kalau pakai bahasa selain Arab, batal. Gus Roy yang solat pakai bahasa Indonesia. Di saat manusia wafat, putuslah segalanya. Tiga, termasuk sedekah. Apakah termasuk sedekah dari wasiat bahwa sepertiga harta disedekahkan untuk masjid? atau untuk perjuangan Islam sementara di saat atas tersebut diserahkan kita sudah wafat bagaimana hukum warta wasiat yang itu mengalir aku wasiatkan itu satu tanah dua hektar buatkan MDA meninggal lalu kemudian dibangunkan MDA mengalir pahalanya mengalir sampai kapan sampai hari kiamat apa beda pahala mengajar pengajian ke masjid-masjid dengan mendengarkan ceramah ustadz di YouTube Ini yang ikut streaming hari ini Semalam ada satu web mengirimkan ke saya Ditunjukkannya Tak mungkin menipu 2,8 juta Pengajian ini sudah didengar orang 2,8 juta Saya terkejut Saya tanya ke Ustadz Dayat Ustadz Dayat betul tak ini 2,8 Betul nih Pak Ustaz Kok bisa orang dengar 2,8 Dijawab Ustadz Dayat Wallahu'alam bisawab Jadi jamaah streaming itu banyak oleh sebab itu pahalanya apa beda sama yang langsung? Yang langsung nilai jihadnya, meninggalkan rumah, tadi subuh-subuh kedinginan, naik motor, naik mobil jauh. Nah, nilainya itu. Tapi semuanya kebalik kepada innamal a'malu niat wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jika kami mendengar pengajian Ustaz di Youtube di rumah sambil duduk nonton di Youtube kami juga ikut mengaminkan doa. Apakah boleh Pak Ustaz? Karena kami hanya keluar Youtube dan mengaminkannya. Doa, doa di TV, doa di mana? Maka diaminkan. Kenapa? Karena doa itu adalah Eh, munajat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengatakan doa di TV tak diaminkan karena rekaman, karena tak ada niat dari orang yang berdoa. Semua kita yang berdoa ini berniat niat kepada Allah supaya Allah mengabulkannya lalu diaminkan orang amin kata dia maka malaikat mengaminkan doa itu apa kata Allah taala kami kirimkan malaikat mengaminkan doa hadis riwayat al-hakim amin wala misluh kenankan doa ni ya Allah kau dapat yang sama macam yang kau doakan Bolehkah seorang suami bekerja melarang istrinya bersedekah hanya karena agar istrinya membiayai kebutuhan rumah tangga? Ini Fir'aun deh. Sudahlah dia tak mengasih belanja, duit bininya pula dikeruknya, lalu setelah itu dilarangnya pula bersedekah. Kok bisa ibu ketemu sama orang macam ini? Cuman lah Pak ustadz tak ada yang lebih ganteng selain dia lagi dulu. Mudah-mudahan berubah pikirannya taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai para bapak-bapak, hai para suami, engkaulah yang memberi nafkah istrimu. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya kau tambah pula lagi adinda, masakkan kolak dua piring, masakkan cendol, kasihkan dia bagian miskin. Ini duitnya. Adapun duitmu itu kau simpan saja baik-baik, untuk persiapan anak-anak kita sekolah karena kau nanti yang menanggung sama aja bang gitu dia begitu mestinya ada nafkah ada bonus begitu bukan harta dia setelah menikah adinda sini sebentar tanahmu berapa hektar mobilmu berapa tabunganmu berapa semua hartamu untuk aku dan surgamu di bawah tapak kakiku jangan mau anak-anak perempuan kata ditipu dengan ini ini tak betul nih Makanya dibuatlah kursus pranikah supaya tahu laki-laki itu kewajibannya apa, perempuan itu haknya apa. Jangan dicukupkan hanya nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan tak bisa. Itu hanya seremonial saja. Sebelum nikah anak itu dudukkan dia. Dudukkan 16 tatap muka, mid semester, tak lulus tunda pernikahan. Ibu saya umurnya 69 tahun. Tapi beliau masih suka minta beli kursi baru, meja makan baru, mobil baru, ini baru, minta rumah baru. Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Selama ini hanya saya bawa senyum saja jika dia minta. Udah betul nih, senyum aja. Saya bawa umroh kemarin di hadapan ada perubahan tapi belum juga berubah Pak Ustadz. Ibu senyum diam. Dua hari yang lalu datang SMS Ustadz Emak saya ini asyik menelpon aja nelpon sana nelpon sini. Boleh tak HP-nya kami sembunyikan? Saya bilang, "Bu, biarlah dia menelpon sampai masanya nanti." Ibu rindu mendengar suaranya sampai akhirnya ibu nanya orang, "Ada rekaman suara emakku? Ada rekaman suara emakku? Di saat air mata meleleh mencari suaranya, barulah datang penyesalan. Oh, diam, diam, diam. 3D jurus menghadapinya. Diam. Mak saya ini Pak Ustaz, saya kasih makanan, ngomong ke tetangga, tak ada anakku buat makanan. Dibelikan baju baru, dipakainya baju koyak. Tengok baju apa. Gimana sikap saya Pak Ustaz? Diam, diam, diam. Berapa hari baru dia menyusahkan kita? Baru paling dua tiga kali. Kita menyusahkan dia berapa kali? Berapa kali dia tak sholat duha? Gara-gara kencing kita. Berapa kali dia tak jadi tahajud malam? Gara-gara tangis kita. Berapa kali dia tak Tajam mata orang menengok dia di tempat undangan gara-gara kita merengek. Pernah kita merasakan itu? Diam, diam, diam. Nikmati. Tak juga tahan beli kapas. Insya Allah kalau bapak berbakti, anak-anak bapak akan berbakti di masa akan datang. Kenapa Ustaz sebut bapak? Nah, si ibu aja dari tadi mengamuk, ibu itu lama-lama. Saya tidak ingin menyesal tak dapat memenuhi kebutuhan. Saya juga tak ingin beliau susah gara-gara harta itu Pak Ustaz. Kemarin abang kandung saya hampir merasa bersalah karena beliau minta mobil abang saya belikan. Pokoknya jangan dipeturutkan karena akal sudah lemah. Jangan pula dilawan. Pandai-pandailah macam mengulur layang-layang. Jangan terlalu tinggi nanti tersangkut. Jangan terlalu rendah nanti tak naik. Pandai-pandailah seni berhadapan dengan orang tua. Dua SKS juga itu. Ayah dan ibu saya bercerai saat saya masih dua tahun. Dan saat saya lahir, ayah saya melihat ibu saya hampir melahirkan dan membawa istri barunya ke kampung yang saat ini istri beliau katanya ada sembilan orang yang dibesarkan ibu saya. Bagaimana hukum Islam memandang orang tua demikian Pak Ustadz? Bahwa dia pernah bersalah, dia manusia biasa. Kullu bani adama khata'un, semua manusia pernah salah. Biarlah Allah Ta'ala yang menghukum dia. Jangan kita pula berlaku sebagai Tuhan, kita pula membalas dia. Dia hamba Allah, Kuserahkan hambamu yang satu ini kepada engkau ya Allah. Ibu tetap berbakti sama dia. Tetapkan senangkan hatinya. Ibu akan tercatat menjadi orang yang berbakti pada orang tua. Saya sangat sayang dengan beliau Ustaz. Namun ibu saya selalu menangis kalau saya berkunjung ke ayah. Diam-diamlah. Dari mana tadi? Ada deh. Saat ini beliau telah membagi-bagi harta atas nama dua orang anak. Sementara dengan ibu saya ada tiga orang anak juga. Berdosakah saya jika nanti pembagian haram atau tidak sesuai dengan hukum Islam berdosa? Karena semua mesti dibagi menurut hukum Islam. Malam yahkum bima Allah. Siapa yang tak memakai hukum Allah fahuwa ulaika humuz zalimun, zalim, faulaika humul fasiqun, fasik, faulaika humul kafirun, kafir. Apa fadilah yang dapat saat berzikir? Mohon diterangkan lengkap Pak Ustadz agar menjadikan kami lebih giat lagi mengamalkannya. Seperti tahmid, fadilahnya apa? Kalimatani dua kalimat Khafifatani alalisan lisan ringan di lidah Sakilatani fil mizan Berat pada timbangan hari kiamat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah bihamdihi Subhanallah azim Hadis pertama Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Setiap kesempitan dikasih kelapangan wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan Allah jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la Diberikan jalan keluar rezeki yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi malaikatan ada malaikat-malaikat yatufuna alal ard berkeliling di atas muka bumi. Ketika mereka melihat ada orang yang berzikir, malaikat itu pun ikut bersama majlis zikir. Keutamaan yang keempat, ayul amal khairun. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? fariqad dunya wa lisanuka bizikrillah. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang paling baik, paling mulia, paling hebat, paling dahsyat? Apa dia ya Rasulullah? antu fariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, wa lisanuka lidahmu dalam keadaan basah berzikir dengan Allah maka perbanyaklah zikir. Kelima, masa ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir, kama salil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup adalah orang yang berzikir, orang mati adalah orang yang tak berzikir. Saya pernah dengar apabila rumah ada patung malaikat tak masuk, Bagaimana kalau di rumah tersebut ada boneka? Boneka boleh. Dalilnya mana? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah Bagaimana dengan binatang yang dipajang? Binatang tidak, karena binatang serupa dengan patung. Malaikat itu takut sama patung. Malaikat bukan takut. Malaikat tak mau satu majlis dengan najis. Karena di dalamnya ada setan. Malaikat tak mau satu majlis sama setan. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Saya dulu pernah mengikuti perguruan tenaga dalam. Pernah dilakukan ritual pengisian diisi dengan usaha lancar. Apa perlu di dirukyah? Perlu di dirukyah. Dikeluarkan itu jin-jin yang sudah masuk ke dalam, yang pakai susu, yang pakai tenaga, yang pakai salam. Setelah disalam memanjik bisa naik ke atas, masuk uh, jurus monyet, jurus kuda lumping, maka pergi rukyah. Di mana ada rukyah? Rumah sakit Zainab di lantai bawah basement. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada rukyah di Masjid Al-Falah Siang malam ada, siang ada, siang di bawah, malam di atas. Dua-dua ada rukyah. Pergi rukyah. Ustaz kita mengenal empat mazhab, Maliki, Hanafi, Ambali, Syafi'i. Dalam mengamalkan apakah keempat-empatnya atau cukup satu saja. Saya tak paham keempat-empatnya, maka saya amalkan satu saja. Bapak paham empat, amalkan empat-empatnya. Saya satu saja. Tak paham saya empat mazhab. Karena kami hanya belajar mazhab Syafi'i. Kalau kuliah di Al-Azhar, pilih nama tempat lahir, mazhab, pilih mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa, dipilihnya Hanafi. Si Zul namanya. Kenapa kau pilih Hanafi? Ku tengok bukunya tipis-tipis gitu. Pandai dia. Ustaz, saya sholat Jumat. Salah satu masjid, laporan keuangan masjid, pengeluaran membayar angsuran renovasi masjid. Salah satu bank konvensional, Buah pertanyaan apakah renovasi tersebut termasuk riba? Jangan berhubungan dengan bank konvensional, masjid-masjid, eh, universitas pergi ke bank syariah. Allah Ustaz mau ngomong aja. Ustaz ngajar di mana? Di UIN. UIN pakai bank syariah apa? UIN pakai bank konvensional, pakai syariah. BRI syariah. UIN pakai BRI syariah. Makanya gaji saya ditransfer melalui BRI syariah. Ada anggapan bahwa Bank Syariah di Indonesia hanya berganti nama saja Pak Ustadz. Menuju syariah. Kalau kita yang mematikan syariah ini dia mati. Yang menghidupkannya siapa? Kita. Dia nempel dulu ke bank konvensional selama 16 tahun. Kalau 16 tahun nanti dia bisa berdiri sendiri, baru dia berdiri. Kalau nanti bank syariah bermunculan banyak, barulah bisa membuat bank syariah murni pure. Kenapa tak bangkit-bangkit? Orang Islamnya model begini. Sama saja tuh. Bedanya cuman pegawainya pakai jilbab aja tuh. Kita sendiri yang membunuh bank syariah itu. Makanya gubernur Lombok itu, gubernur NTB itu luar biasa perjuangannya. Begitu dia jadi gubernur, bam! Langsung Aceh. Bisa. Bayangkan kalau semua 34 provinsi ini. Mungkin yang tak bisa cuma NTT sama Papua aja. Yang lain bisa. Bisa berdiri. Makanya umat Islam ini harus ngerti, melek, paham tentang syariah. Mana yang lebih baik bersedekah ke masjid anak yatim atau membantu orang tua seperti membayar tagihan listrik dan memberi? Dua-duanya dibantu. Orang tua bantu, anak yatim bantu, persentase. Orang tua segini, anak yatim segini. Jangan pilih-pilih, bantu semua. Tapi orang tua saya tergolong orang mampu. Tahu saya bantu. Ya mampu kok. Bantulah sikit-sikit untuk bakti kita. Orang tua tu kadang tak minta banyak. Dia tak minta banyak, sikit aja tapi sering kata dia. Bagaimana kedudukan ilmu dan amal? Orang yang berilmu tak beramal tak diterima. Orang yang beramal tak berilmu tak diterima. Atau urunan nasabil birri? Apakah kau hanya nyuruh-nyuruh orang aja? Kau baca kitab tapi kau tak beramal. Mohon doanya Ustaz dapat ilmu banyak tapi amal sedikit atau dapat ilmu sedikit tapi banyak. Ini sama nih, milih pemimpin kafir tapi tak korupsi atau pemimpin Islam. Ini terpengaruh Ahok nih. Ilmu banyak, amal banyak. Begitu targetnya. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, amal banyak. Begitu. Jangan digaji pada dua pilihan. Pak Ustaz, lebih baik mana? Enggak berjilbab tapi enggak pacaran, berjilbab tapi pacaran. Itu logika setan, tak baik. Yang bagus itu berjilbab dan tidak pacaran. Gitu. Mohon doanya Pak Ustaz di akhir majelis agar lulus di tempat yang baru dan segera meninggalkan bank konvensional. Insya Allah. Ustaz, ada nggak kisah tentang wanita hafal 30 juz, cantik, menikah dengan laki-laki yang baru 2 juz dan tak terlalu ganteng? Belum jumpa Satu lagi Pak Ustaz, katanya kalau bikin skripsi ada copy pas sama nyontek. Nanti dapat ijazah terus dapat kerja jadinya dapat uang haram, ya. Dalilnya mana? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Saya tak dapat judul dua bulan. Kuliah di Darul Hadis yang boleh hanya pada tiga. isnanadul Muwatta wa Sahihain. Muwatta, Bukhari, Muslim. Kitab lain tak boleh. Dua bulan tak dapat judul. Saya jumpai kawan orang Libya. Namanya uh, Maulid saya tanya, aku uh, kasihlah saya judul tentang apa? Tentang Muwatta, tentang Sahih Bukhari, tentang Sahih Muslim. Ya Abdul Somad, tentang masalah Muwatta sudah dikaji oleh Imam Ibnu Abdul Bar 40 tahun. Kau tak tersisa lagi. Wownya pun tak tersisa gitu nih. Lemas badan saya. Cari, cari, cari, cari dapat. Tulis sendiri, buat sendiri. 300 halaman. Saya buatkan siap-siap sendiri. Dengan bahasa Arab, diperiksa oleh orang Arab. Ini tinggal di Indonesia dosennya bahasa Indonesia orang sekampung pula minta upah juga orang lain man hossana falaysa minna siapa yang menipu bukan golongan kami dalam sholat jahar saat imam baca ayat-ayat kita uh, diam aja terus apa yang uh, apa yang dilakukan supaya pikiran kita tak kemana dengar baik-baik Iza quri'al Qur'anu fastami'u. Dengar baik-baik. Wa ansitu diam la'allakum turhamun. Dengar. Tapi saya tak paham Pak Walaupun tak paham. Kenapa orang bisa dengar lagu India khusyuk padahal tak paham? Kenapa orang bisa dengar lagu What Can I Do For You khusyuk padahal tak paham? Kenapa waktu dengar Quran tak khusyuk? Berarti setan menang. Waktu dengarkan bacaan imam tadi. Dengarkan baik-baik. Suaranya mantap, bagus. Quran yang nyuruh, fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam sholat sir, saat kita udah siap baca fatihah, kita diam aja atau apa yang kita baca. Rokaan satu, rokaan dua baca ayat. Sedangkan imam belum takbir untuk ruku, baca ayat. Ayat apa? Sepanjang-panjang ayat lah. Alif lam mim dzalikal kita mulai raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus sampai dia ruku. Saya tak hafal ayat pausat. Ustaz. Qul wallah. Qul wallah tak juga hafal. Kulu falak. Kulu binas. Habis itu habis pausat. ulang balik kulu wallah. Rokaan ketiga, rokaan keempat baca Al-Fatihah pelan-pelan. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. rahmanirrahim Supaya waktunya tidak ada kosong. Kenapa pada saat baca kunut ada yang dibaca keras dan ada pula yang dibaca tak keras. Yang keras dibaca doa, yang tak keras itu sana doa itu permohonan, sana itu pujian. Allahumma hdina fi man hadait amin wa afina fi man afait amin wa tawallana fi man tawallait amin wa barik lana fi ma atait amin wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin sisanya sana pujian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man alaik tak diaminkan karena dia sifatnya pujian apa hukum monopoli masjid? Memonopoli masjid. Tergantung masjidnya punya siapa. Imamnya harus saya milih. Khotibnya harus saya milih. Kenapa dia? Orang bapak dia yang bangun. Wakaf keluarga dia. Itu serah dia. Wa anal masajid Masjid ini milik Allah. Masjid Muhammadiyah. Ustaz-ustaz Muhammadiyah. Ustaz Samad pernah diundang di Masjid Muhammadiyah. Iya. Dua tahun saya ngajar di Masjid Muhammadiyah, Jalan Faus, Di Masjid Muhammadiyah Ramayana. Saya bukan diusir dari masjid itu, saya mengundurkan diri. Pak, ambon ndak kue datang dari Panam tak sanggup saya zuhur habis mengajar. Iyalah Pak Ustaz, 6 bulan saya ngisi kajian sini. Nah, jadi Muhammadiyah tidak mengklaim hanya Muhammadiyah saja yang boleh. Tidak. Tapi kita pun tahu diri. Ketika saya mengajar di Masjid Muhammadiyah, tak pernah sekalipun saya jadi imam sekali pun tak pernah. Kenapa? Karena saya tahu saya baca jahar. Sedangkan di situ bismillahnya sir. Setiap maju imam tetap. Nah, ini itu namanya adab-adab ikhtilaf. Tapi mau monopoli harus keluar uh, tengok dulu monopolinya model apa. Wa anal masjid itu milik Allah. Mau tanya apa tanda bahwa kita telah sabar ikhlas akan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala terutama ketentuan yang menurut kami hal itu jelek kematian tak ada penolakan dalam hati mulut tidak sumpah serapah tangan perempuan menangis marah Sayyidina Umar kenapa kalian menangis kata Nabi Da'uhunna biarkan mereka menangis ya Umar selama tidak ada dua silakan menangis yang tak boleh itu apa lidah kenapa lama aku mati nah, itu tak boleh yang kedua jangan sampai tangan. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut bukan umat. Mulut diam, tangan jangan mau cakar cakar Adapun air mata meleleh, Nabi pun menangis. Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Amatarda ya Rasulullah, apakah kau tak terido anakmu meninggal ya Rasulullah? Aku bukan tak ridho, ini air mata kasih sayang. Ketika Ibrahim anak Nabi meninggal umur 18 bulan. Bila kita berjamaah berada di sop kedua kemudian kita batal, bagaimana cara kita untuk keluar dari barisan sop tersebut? Keluar aja. Jalan sop kedua nih. Jalan ke tepi, turun ke sana. Masuk ke celah. Berarti dosa lah bosan melewati. Yang tak boleh itu sengaja melewati tak ada darurat. Kalau ada darurat tengok di Masjidil Haram. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Apakah ada tata cara peletakan tangan bersedekap saat solat Tangan diletak di bawah pusar Enam posisi tangan Menurut mazhab syafi'i Di bawah dada Di atas pusar Ini pusar, ini dada Allahu Akbar Syafi'i versi 2 alal qabli qalbi di atas jantung riwayat Ibnu Khuzaimah tengok kitab Al-Fiqhul Islami Wadilatu Syekh ini. Zuhaili Allahu Akbar Maliki pas di atas pusat Allahu Akbar Maliki versi 2 tangan lepas Allahu Akbar Raja Maroko kalau sholat tangannya lepas Hanafi sama Hambali di bawah pusat Allahu Akbar Syekh Albani ala sadri di atas dada sifat solat Nabi. Allahu Akbar. Jadi kalau dihitung berapa posisi? 6 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tapi dalam pengamalan Saya tetap pilih satu Dari dulu sampai sekarang Allahu Akbar Walaupun saya tinggal di tempat maliki Belum pernah saya sholat di Pekanbaru ini Allahu Akbar Padahal kalau saya mau bisa aja. Saya belajar dengan guru-guru saya. Mazhabnya Maliki. Kita ini mau tampil beda. Biar supaya ditengok orang aneh. Eh Ustadz itu kenapa? Oh tamat Maroko. Tuh. Bukan di situ mau menunjukkan kelebihan. Bukan di situ letaknya. Udah tahu di situ mazhabnya Syafi'i. Semua orang membaca jahar. Ah balik. Nunjukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ente tak salah. Tapi adab istilahnya salah. Kalau di situ mazhab syafi'i, kita pakai jahar. Tengok Syekh Abdurrahman Sudes. Waktu jadi imam di Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Di Istiqlal dia baca bismillah. Ustaz istri saya melahirkan secara sesar. Kemudian sebelum 40 hari darah nipas tak keluar lagi. Apakah istri saya harus menunggu 40 hari? Mazhab Syafi'i tunggu 40 hari. Mazhab yang lain asal kering, berhenti, mandi, sholat. Mazhab Syafi'i sampai berapa hari? Kalau terus mengalir bisa sampai 60 hari. Lebih dari 60 hari istihadah. Cara mencari hukum istihadah, somat, moroko, spasi, istihadah. Enter, dapat tulisan tentang istihadah. Apa betul Ustaz setiap sholat dua rakaat duduk terakhirnya di atas kaki, tidak di bawah? Mazhab Syafi'i Duduk terakhir, pantatnya menempel ke lantai. Mau satu rakaat, mau tiga rakaat, mau dua rakaat. Pokoknya kalau duduk terakhir menempel ke lantai. Itu syafi'i. Kalau hambali, kalau tak ada tasawuf awalnya, maka duduk terakhirnya iftirash. Duduk di atas tumit kaki kiri. Nanti kalau nampak imam, duduk di atas tumit kaki kiri, itu dipakai mazhab hambali. Cerita itu sudah 1200 tahun yang lalu. Kenapa sekarang baru heboh di Pekanbaru? Baru sampai sekarang. Orang yang memakai solat seperti ini katanya asal pertama solat seperti itu. Dia pakai pendapat hambali. Macam mana? Apa betul isbal itu Pak Ustaz? Karena orang isbal itu katanya penghuni neraka. Ma tahtal ka'bah ini fitnar. Ma asfalal ka'bah ini fitnar. Di bawah mata kaki masuk neraka. Ini mata kaki, dipakainya celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, jubah di bawah mata kaki, neraka. Hadis satu. Tengok hadis lain, menjarra saubahu kuyala. Kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak apa-apa kata Imam Syafi'i dikutip oleh Imam Nawawi. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam Riyadus Salihin. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Saukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Sunani dalam Subulus Salam. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kok hafal Pak Ustaz? Dari dulu itu, itu, itu aja. Tak muak Ustaz menjawab. Selama tak muak orang bertanya, tak muak pula saya menjawab. Selama tak bosan Ustaz-Ustaz membangkit-bangkit khilafiyah, saya pun tak akan bosan. Dulu pernah juga bosan. Lama-lama saya tonton, dia aja tak bosan nyampaikan. Masa aku tak bosan pula? Bolehkah saya memberi zakat harta kepada saudara saya, sementara kerjanya tak tetap, keadaan memang susah, tidak boleh memberi harta zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istri, anak, cucu, ama ayah, mertua, tak boleh. Istriku ini zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Tak boleh. Istri punya emas tapi untuk dipakai, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Perhiasan perempuan dua pendapat. Perhiasan perempuan satu, tidak ada zakatnya. Sampai beratnya 200 miskol 200 miskol sekarang 850 gram Kalau ibu punya subang Beratnya 850 gram Sekilo kurang seon setengah Asal dipakai undangan merah muko Itu baru kena zakat Pendapat pertama Pendapat kedua pendapat hambali Tetap ada zakatnya sekali seumur hidup Balik dari sini, ambil subang, ambil anting, ambil rantai, ambil semua. Hitung, keluarkan sekali seumur hidup. Hambali. Saya anjurkan pakai pendapat hambali. Karena kalau ditunggu 8 on setengah tak akan ada. Maka yang punya subang, punya anting, balik dari sini, hitung, keluarkan sekali seumur hidup. Ustaz, apa apakah ilmu kalam itu sesat? Tidak. Ilmu kalam, ilmu tauhid tak sesat. Bagaimana cara mencatat arafidah? Bagaimana cara si arafidah akal sehat dengan akal sehat? Sudah saya bahas 100 slide. Nanti download di internet, tonton di internet Abdul Somad Syiah Enter, banyak videonya. Ustaz, channel TV apa saja yang tak boleh ditonton umat Islam? channel TV yang mendiskreditkan Islam, yang punya orang kafir, yang menipu-nipu, yang mengiring kepada pembusukan umat Islam. Tak hanya TV tapi juga internet. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang keluarga Ana yang menganggap Syiah Sunni itu sama? Dia belum ngaji, kasihkan video, tunjukkan gambar, tunjukkan itu semua. Tak juga baru akan supaya dapat hidayah. Tak juga berarti memang sudah masuk neraka jahanam sumum bukmun um yumpahum layak tidun. Ustaz, abang-abang saya sekampung belum menikah, banyak yang belum menikah. Jadi pas pada subuh ini mereka hadir, mohon berikan motivasi untuk menikah. Manis tata amin kumulbah. Siapa yang belum menikah, Falyatazawaj menikahlah fainahu innahu lil basar nikah menjaga pandangan wa ahsanu lil farji menjaga kemaluan faman lam yastati siapa yang tak sanggup falai bisawm puasa Kami ini miskin Pak Ustaz, tak ada duit. Iyakunu fuqara Allah. Kalau mereka miskin fakir, Allah akan cukupkan rezekinya. Rezeki itu kita yang mencari, tapi yang memberi Allah SWT. Berapa kali sering kita cari tak dapat-dapat, berapa kali pula tak kita usahakan datang. Maka dengan menikah, Allah mudahkan. Rezeki satu orang, rezeki satu orang. Makanya orang selalu rezeki anak, rezeki istri kata dia. Ha, rezeki istri ni Pak Ustaz, saya sudah menikah ni bertambah. Memang rezeki istri ni bagus. Makanya saya mau tambah sekali lagi Pak Ustadz ke dia. Istri namanya. Nah, yang lajang-lajang tadi imannya masih setengah. Hadis riwayat Tabrani, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Imannya yang setengah menjadi sempurna dengan menikah. Makanya waktu mau puasa kemarin banyak foto-foto meme di-share. Dah mau puasa nih, emang mau bangun sahur pakai mercon menikah menikah karena setelah kalian menikah punya anak barulah tahu menyesal Kenapa lah dulu tak cepat-cepat menikah sekarang umur sudah tua anak masih kecil Ustaz cerita tentang siapa? diri saya sendiri anak saya baru lima tahun kawan saya sudah bercucu dia tamat SMA langsung nikah bercucu dia sekarang cucu dia manggil awak pula atuk oh atuk Gimana caranya agar tetap istiqomah dalam beramal soleh? Kadang masih banyak cacat amal, tak istiqomah. Balik dari sini singgah ke rumah sakit umum Arifin Ahmad. Kalau security nanya, Pak mau ke mana? Tak ada tujuan. Siapa yang sakit mau ku tengok semua. Tengok, masuk ke ruang ICU, menengok orang. Tengok, bangkit semangat. Tak juga bangkit, balik dari sini pergi ke makam. Tu makam padat besar setelah jembatan harapan raya. Tengok, tegak sampai tengok orang macam. Nanti kalau ada gambar bendera putih, ada orang meninggal, tengok, tengok penggali kubur, tengok. Bapak sudah berapa lama menggali kubur nih? Sudah 20 tahun saya gali. Apa aja yang Bapak tengok? Ya orang mati lah kata dia. Bersatu bersama ulama, tablik akbar, live, FRSMM Riau, narasumber Dr. Mawardi M. Saleh. Ikuti. Siapa yang tak mengikuti pengajian Dr. Mawardi rugi 13 tahun. S1, S2, S3 Madinah. Tak ada orang Riau yang lebih hebat dalam masalah fikih. Mufti Pekanbaru. Mufti Pekanbaru. Majid Mutmainnah Polda Riau. Pukul 13. Saya setiap mendengar ceramah beliau, pasti ada yang baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru terus. Ngomong sama beliau satu jam, itu sama dengan baca buku di perpustakaan satu hari. Kitab segala macam kitab ada, dosen pasca sarjana. Nah, jadi kalau ada orang tak hadir pengajian Ustaz Mawardi, Ustaz Mustafa Umar, itu ulama-ulama kita, guru-guru kita hadir, datang. Apakah ada dalilnya tentang solawat Bilal pada saat tarawih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Mana dalilnya? Ketika selesai salat tarawih dua rakaat, empat rakaat, maka orang Makkah tawaf dulu Orang Makkah tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang sanggup tawaf, yang tak sanggup tawaf baca Quran, yang tak sanggup baca Quran zikir. Itulah dalilnya. Kata siapa itu? Syekh Atiyah Sakar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Syekh Nuh dari Yordania. Itulah dalil zikir di antara celah-celah tarawih. Karena dulu orang tawab, tawab aja boleh apalagi selawat, tawab aja boleh apalagi zikir. Subhanallah malikul mahmud, subhanallah malikul maujud. tawab, Boleh, apalagi berzikir. Saya kerja di pabrik karet, alhamdulillah sedang perbaiki diri, insya Allah saya sudah usaha untuk puasa, tapi tetap tak sanggup dikarenakan pekerjaan saya berat, terpaksa membatalkan puasa. Saya harus bagaimana? Kalau tak ada kerja lain, satu-satunya cara mencari nafkah cuman ini, maka terus kerja ganti di hari yang lain catat fa'iddatum min ayyamin ukhar ganti di hari baik mudah-mudahan Allah kasih kau kerja yang layak saudaraku maka kau bisa kodok puasamu dulu lima tahun yang lalu saya punya pacar alhamdulillah sampai sekarang saya tak pacaran lagi tapi teman-teman saya berdalih saya tak normal karena tidak pacaran lagi nikahlah mereka mengatakan kau tak normal karena tak ada nampaknya perempuan apalagi sekarang banyak pula tertangkap homo-homo hombreng jadi sangkanya engkau tak normal. Coba menikah. Insya Allah mereka tak akan lagi mengusik engkau. Ustaz pernah, saya tak pernah punya pacar. Maka kawan saya dulu ngejek, ah, Somat ni jangan-jangan tak berselera ni. Kau bawa adik kau sini hamil langsung saya bilang. Dulu sebelum jadi ustaz. Saya digitu kayaknya. Nantang sama saya. Apakah ketika sudah punya perasaan suka kepada perempuan harus langsung mengungkapkannya Pak Ustaz sebab saya mau melamarnya tapi takut ditolaknya kalau tak saya saya ungkapkan jangan langsung nanti sakitnya tak tanggung tanggung tanggung tahan maka cari keluarganya perempuan sampaikan kepada dia bu kak makcik empok nek saya mau suka sama dia mau meminang dia dia mau atau tidak hmm, tanyanya lah mau bang silakanlah datang ke rumah Kata orang tuanya, silakanlah datang. Alhamdulillah. Aku tak mau menerima engkau. Kenapa? Karena kau orang Jawa. Ah, ah, ajak ustadz yang orang Jawa. Ajak ustadz Jamhur. Nanti ustadz Jamhur nanya, loh ustadz Jamhur iya. Iki siapa? Iki sing apa Minang iku. Wis pirang-pirang dino ngalur ngidul ngetan orang kepotok sampean Ya Iki Pak, iki wong apik tenan Insya Insyaallah. Kebetulan dia orang Batak, Pak Ustaz. Ajak Ustaz Saidul Amin. Bawa Ustaz Saidul Amin. Syahadu, halak kita maksud dia gitu. Oh, Masya Allah. Ini orang Minangkabau Pak Ustaz. Ajak Ustaz Doni. Oh, tengok Ustaz Doni. Siapa? Orang awak mana Pak? Oh, ditanya. Iya orang awak. Iya. Cuba bahasa Minang. Ampuh kau sebananya ulah lama di situ. Saya mau bertanya mengenai zakat fitrah. Kami sekeluarga selaku amil bagaimana membagikan zakat fitrah zaman sekarang Pak Ustaz? Tidak bisa dibagikan per asnaf. Dibaginya empat asna. Pakir, miskin, amil, pisabilillah. Pakir, miskin, amil, pisabilillah. Ada beras dapat dua ton. 500 kilo, 500, 500, 500. Dibaginya per asna. Tak bisa. Pakir miskinnya seribu orang. Amil cuma dua orang. 250 kilo dapat mereka seorang. Wah, ikolah mak diambil. Pastilah jadi amil. Nah, oleh sebab itu tak bisa. Oh kalau gitu dibagi per kepala. Nah, ini dibagi ke kepala. Ambil pula dapat sikit. Oleh sebab itu bagaimana? Musyawarahkan, duduk bersama. Bapak ini cocoknya dapat berapa? Bapak ini cocoknya dapat 2 kilo. Eh, cocoknya dapat 20 kilo. Ini memang dia di rumah cuma istri sama anak. Dan eh, cocoknya dapat sekian. Ini di rumah istri sama anak tapi anaknya banyak. Nah, ini semua. Jadi duduk bersama. Anil ulama, ceri pandai. Begitu cara pembagiannya. Apakah janda dan pelajar mahasiswa tergolong ke dalam orang-orang yang menerima zakat? Janda miskin susah masuk fakir. Mahasiswa Pak Ustaz masuknya ke mana? Mahasiswa itu ayahnya tak ada, maknya tak ada di sini jual koran, dorsmer cuci mobil, masuk fakir. Bisa juga dia masuk fisabilillah belajar agama. Malaysia memberi zakat kepada anak Malaysia setiap kerajaan perlis perak kedah 6000 ringgit setahun. Anak-anak Malaysia itu dapat zakat. Ustaz Somad selama di Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun ada dapat zakat. Sepera harap dapat. Dari yang tergolong sebagai, nampaknya marah Ustaz Ninda. Ingat aja sedikit. Dari yang tergolong sebagai penerima yang mana yang lebih didahulukan Pak Ustaz? Fakir miskin. Karena itu yang dulu disebut Allah. Inna masadaqatu lil fuqara wal masakin. Suami istri punya empat anak. Tiga perempuan, satu laki. Istri hanya jadi guru, meninggal dunia, terus suami mau nikah lagi. Cemana pembagian hartanya? Meninggal emaknya tak ada. Ini yang saya bagi yang ada sebut aja. Kalau emaknya ada, emak dapat seperenam. Emak tak ada, uh, orang tua tak ada. Anggaplah ini saja. Ibu tadi punya harta satu miliar, biar mudah membaginya. Maka suami dapat 250 juta. Kenapa dapat seperlapan? Kenapa dapat seperempat? Karena ada anak. Dah, sisanya 750 juta kemana? 750 juta dibagi lima, Karena anaknya tiga perempuan, satu laki-laki. Yang laki-laki ini dapat dua bagian. 750 juta bagi lima, laki-laki dapat dua bagian, sisanya tiga bagikan ke anak. Satu, dua, tiga. Habis. Setelah itu bapak tuh mau nikah lagi, nikahlah harta sudah dibagi. Jangan dia nikah sebelum dibagi. Nanti kacau walau harta anak-anak itu kasihan. Berkelahi mereka gara-gara itu. Benci dia sama mak tirinya. Sedang belum dibagi pun dia udah benci. Apalagi tidak dibagi. Karena hanya istri satu dan anak satu tak bisa dibagi. Suami tak nikah lagi. Sementara harta warisan dengan istri satu dan anak satu belum dibagi. Oh itu bla bla bla bla bla. Pokoknya begitu cara bagi. Setelah bagi baru nikah. Belum kami bagi Pak Ustaz. Bagi. Kapan baginya? Balik dari sini bagi langsung. Yang begitu harus cepat. Lebih cepat lebih baik. Bagaimana jika perempuan yang sholat tapi jilbabnya tak menutup telapak tangannya? Bahkan ada yang mengeluarkan tangannya saat sujud. Kalau mau sholat, pakailah jilbab yang menutup ujung jari. Maka tangan bukan disampul. Tangan itu dipakai kainnya menutup ujung jari. Ah, tertutup ujung jari. Jilbab. Ah. Belilah jilbab yang ukuran XXL, double XL, tertutup ujung dia. Itu hebatnya ulama kita. Dibuatkannya pakaian khusus. Tak ada pakaian ibu ini dipakai orang Maroko. Mukena telekung itu ijtihad ulama kita bagus. Maka tak nampak tangan. Adapun orang India yang nampak tangan itu pakai pendapat tapi pendapat yang kuat menyuruh tutup. Tapi buku tutup bukan pakai sarung tangan, tutup di dalam dia. Makanya wajah dengan tangan tak boleh ditutup. Apa maknanya? Tak boleh ditutup pakai kaos tangan. Tak. Tapi posisi tangan itu di dalam. Yang jilbabnya sudah panjang dia tak boleh pakai telekung. Tak boleh pakai mukena. Karena tangannya di dalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diluruskannya pun tangannya ke bawah tak akan keluar. Karena jilbabnya panjang. Hijabnya panjang. Apa sebaiknya mahar untuk perempuan? Sebab saya bingung Pak Ustaz ketika ditanyakan mau mahar apa, saya bingung. Sebentuk cincin emas. Hai adik-adikku, anak-anakku kalau kau mau nikah pakai sebentuk cincin emas. Gunanya apa? Nanti ketika masa hidupmu sulit bisa kau jual untuk modal. Kalau dikasihnya Quran buruk, apa mau dijual? Aku nikah dengan semahar, dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Siapa yang mau beri seperangkat alat sholat? Bisa bentuk cincin emas tunai. Aku nikah yang kau dengan mahar pokok sawit sejauh mata memandang tunai. Yang bisa dijual nanti kalau masa sulit. Emas tak akan turun harganya. Mas Paiman yang tak naik, naik harganya. Mohon maaf Pak Paiman. Om saya orang yang bertaraf menengah ke atas. Selalu beli mobil baru yang anak menantunya pun juga begitu. Mobil baru, rumah baru. Tapi anak om saya orang miskin. Adiknya orang miskin, rumahnya bersebelah, tak pernah pula om saya ini memberikan hartanya sedikit pun. Kan tak adiknya tak layak huni, adiknya sama saya minta belikan baju lebaran sebab abangnya tak pernah bersedekah kepadanya. Bantu dia. Mudah-mudahan abangnya ini diberikan Allah hidayah. Doakan, ya Allah lembutkan hatinya. Kasihkan dia CD ceramah. Downloadkan di internet, masukkan ke MP3 kasih sama dia tentang sedekah Ustaz Somad. Siapa yang tahu sedekah? Mati sul khatimah. Siapa yang mau bayar sedekah akan ditolong dia dapat Allah. Ah, dengar. Tak juga dia mau mendengar, Udah, nama anta munzir. Kau hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tak bisa menguasai mereka. Apa anta tutkirihun nasa? Apakah kau benci kepada orang sampai dia beriman? Bagaimana cara halus menolak laki-laki Pak Ustaz? Sebab kadang perempuan itu takut salah cakap sehingga merasa tak enak, menyinggung hati. Serahkan kepada wali, jangan kalian langsung ke laki-laki itu. Kata anak saya, dia masih mau S2. Banyak caranya. Kata anak saya, dia ini begitu begini begono. Jangan kalian langsung kontak pakai WhatsApp, berkelahi-kelahi di situ. Pakai update status teganya dia menolak aku. Dibalas pula pakai status ini. Memang kau layak ditolak. Udah berkelahi. Apakah benar hubungan pacaran yang dibanggakan anak muda itu adalah sambaran api yang menyalut sambaran api neraka? Jangan bermain api, memain api menuai badai. Oleh sebab itu jangan, jangan pacaran-pacaran. Ustaz Somad ini memangnya tak pernah pacaran. Saya selama di Mesir 4 tahun tak ada pacaran-pacaran. Bagaimana menyikapi keluarga yang berbeda paham pengajian sunnah? Saya sering belum belum dibat-ibat hidayah karena mendengar pengajian ustadz. Yang ikut pengajian Ustadz Mustafa Umar katanya tasawuf sesat. Yang ikut kajian Ustadz Somad sesat karena gurunya tak berjenggot. Jadi ya, ini pula diejek. Ya, kalian guru kalian yang hanya abin akan saja. Akhirnya anak-anak muda berhenti mengaji. Pusing aku bagus tak usah ngaji. Bagus mancing aja lah. Pokoknya selama ada dalilnya ikut. Siapapun ustadznya ada dalilnya ikut. Bagaimana menurut ustadz tentang Dr. Khalid Basalamah? Saya bukan ulama jarah wa ta'dil. Ulama jarah wa ta'dil ikuti fulan, ikuti fulan, ikuti fulan. Tentang siapa Dr. Khalid Basalamah? Tengok pendapat-pendapat para ulama yang terpercaya. Saya tak paham siapa dia, eh, apa akidahnya, bagaimana keyakinannya. Saya pun tak pernah mendengar ceramahnya. Saya bernazar, kalau terjual harta saya, saya akan bersedekah untuk pembangunan masjid. Waktu itu masjidnya masih jelek, tapi sekarang masjidnya sudah megah. Apakah nazarnya boleh dipindahkan ke masjid lain yang sedang terbengkalai? Masjid yang mau diberikan sudah. Maka kalau dulu lafaznya am, aku wakafkan ini untuk masjid maka bebas masjid-masjid mana saja. Selama dia masjid sah. Tapi kalau dikhususkannya kuakapkan ini untuk masjid An-Nur, maka hanya masjid ini saja yang layak terima. Karena masjid ada namanya Amhos ada namanya muqayyad, terikat. Terikat itu namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur mana? Masjid An-Nur ini atau Masjid An-Nur Brimob? Harus jelas. Ustadz mohon doanya anak saya minta pesantren di Jatim. Kemarin saya daftarkan di MTS Tahfiz di air dingin. Sudah lulus tes tapi tak mau. Sementara kami khawatir keadaannya di Jawa. Karena tak ada famili di sana. Khawatir kalau-kalau ada apa-apa. Di Jawa tak ada famili. Saya di Afrika Utara. Fir'aun sama Nabi Musa aja di situ. Dua-duanya mancung. Ini di Jawa. Sedulur-sedulur ya wakih tenan. Banyak di sana saudara-saudara kita orang Jawa baik-baik. Orang Jawa itu jauh lebih baik daripada kita. Orang kita kalau ditanya, "Mana Masjid An-Nur?" Sana. Orang Jawa, "Mana Masjid An-Nur?" Jawa baik-baik, sopan-sopan. Petakut di Jawa, Insya Allah Di kampung saya para imam, para khotib dan para bilal diberi upah uang dengan alasan untuk beli bensin, cuci, uang sabun. Setahu saya yang seperti itu tak boleh karena ibadah itu hanya karena Allah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudes gajinya lebih besar dari menteri, Mas Bro. Zaman Nabi apakah imam itu dikasih? Ya. Nabi itu ada mengambil duit? Ya. Berapa Nabi mengambil? Wa'lamu annama wanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Khumus seperlima. Ketika dapat harta rampasan perang, la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin lima 50 ribu keping uang dinar satu dinar 4,25 gram dua juta kali lima puluh ribu keping seratus M Nabi berapa mengambil seperlima puluh miliar belajar di mana apa boleh kita keluarkan zakat fitrah di desa lain mungkin karena kita pulang kampung. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang miskin di tempat mereka, diberikan kepada yang miskin. Diambil dari yang kaya tempat mereka, diberikan kepada yang miskin tempat mereka tinggal. Saya hari rayanya di kampung Pak Ustaz. Nah, bukan baru sudah dibagi-bagi. Maka nanti di kampung bagikan. Waktu wajib bayar zakat fitrah itu kapan? Wajibnya itu kapan? Selesai azan maghrib sore Idul Fit sore puasa terakhir. Ini hari ini puasa terakhir, pas azan maghrib di situ baru wajib sampai besok khotib naik mimbar. Kebetulan di kampung belum bayar di Pekanbaru, antarkan beras ke fakir miskin yang ada di situ. Tidak dalam perjalanan musafir kita sholat Jumat di desa lain. Apakah kita harus mengganti dengan sholat zuhur? Kalau bapak nanti mudik balik kampung, Pas masuk waktu zuhur Jumat jam 12.13 di Minas. Apakah perlu diganti zuhur? Tidak, karena sholat Jumat sudah menggugurkan zuhur. Sholat Jumatnya sudah gugur. Apakah membunuh karakter seorang ulama sama dengan membunuh secara langsung? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kalau ada orang yang memaki-maki saudaranya, maka dia fasik Siapa yang mencaci maki saudaranya fasik. Kalau fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang fasik. Saya banyak sekali baca di medsos terpampang foto-foto ustaz-ustaz dari kelompok tertentu yang ditulis inilah daftar ustaz-ustaz sunnah. Bukankah itu sama saja mengatakan bahwa ustaz lain di seluruh dunia ustaz bid'ah? Kalau diikuti foto-foto yang di internet itu pusing kepala kita. Makanya cari di internet itu yang baik-baik. Dengan membaca web ini kira-kira sholat saya makin khusyuk enggak? Dengan dengarkan pengajian Ustadz ini kira-kira hati saya makin lembut enggak? Dengan ikut pengajian ini kira-kira saya makin takut pada Allah enggak? Coba tanya, introspeksi diri. Kalau iya lanjutkan. Kalau hanya sekedar mengejek-ejek, tak usahlah. Tak ngaji pun pandai kita ngejek. Harus bagaimana kita selalu orang dalam membela ulama dikriminalisasi dan penguasa dicaci orang-orang muslim itu sendiri mengaku bermanhat salaf. Tapi kayaknya akhlaknya sangat jauh. Hmm, mancing-mancing hmm, saya nih. Nanti akhirnya saya pun berapi-api. Udah tahu satu pantang dipancing. Akhirnya videonya dipotong. Cerik. Akhirnya diupload. Ah, akhirnya saya pun dihujam sama ini. Ditunuh. Wah. Main potong-potong. Berdosakah kita jika kita membunuh orang yang menghina ulama agama kita? Dosakah kita sebagai seorang suami jika kita dipenjara mati dalam membela agama sehingga keluarga kita terlantar? Bapak bisa tolong agama ini dengan apa? Saya bisa tolong dengan harta, bantu. Saya bisa tolong dengan lidah, tolong. Saya bisa dengan berikan kontribusi pemikiran, tolong. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita bela agama ini Allah berjanji intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah yang surukum dia akan menolong kamu wa yusabbit aqdamakum. Dia akan mengokohkan kakimu nanti ketika semua kok, kaki akan tak kokoh. Ustaz apa beda manhaj dengan minhaj? Minha manhaj metode cara. Minhaj alat. Minhaj adalah alat. Maka satu menyebut manhaj dan minhaj itu sinonim alat untuk berpikir menemukan suatu cara menghasilkan hukum minhaj manhaj metode cara maka sinonim apa boleh seorang muslim di dalam pikirnya merasa menjadi orang terbaik dalam sebuah persaingan kita mesti merasa terbaik saya lebih baik karena saya bersyahadat saya lebih baik karena saya beriman tapi tak boleh mengatakan saya lebih mulia dari kamu la tuzakku ampusakum kalau nampak anak kecil, aku tak lebih mulia dari engkau nak. Kau dosamu belum banyak, aku sudah berlimang dosa. Nampak orang tua, bapak orang sudah tua, amal bapak banyak, aku amalku belum ada. Jangan merasa diri kita suci. Apa hukum daging biawak di daerah kita sama dengan biawak Arab? Tak sama. Biawak yang di Arab itu namanya bob. Bob itu makanannya rumput, lumut. Sedangkan tempat kita biawak itu makanannya bangkai, Nanti Bapak Ibu kalau ke Mesir singgah di pasar Saidah Aisyah, ada namanya pasar Dob. Dob itu, Dob itu pelan macam iguana. Kalau dipotong maghrib, subuh besok baru mati. Mau manjat dia klinik. Dipotong-potong, diracik-racik, dimasak, disup. Ah, nanti keluar minyaknya, minyaknya itu ditampung, masukkan ke botol. Obat kuat. Ustaz kok tahu? Banyak orang menjual. Tapi saya tak pernah jualan itu. Musim haji mahasiswa-mahasiswa banyak jual. Saya tak berani saya jual. Pendapat ulama tentang pengkhianatan Muawiyah terhadap Khalifah Ali. Sahabat Nabi itu mujtahid. Muawiyah mujtahid, Ali mujtahid. Emangnya kita membahas, memangnya kita lebih mulia dari mereka? Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Lidahku sudah diselamat, pedangku sudah Pedangku sudah diselamatkan Allah dari darah hitam. Maka jangan nodai lidah dengan yang hitam-hitam. Takutnya nanti kita menyalah-nyalakan sahabat di akhirat. Ali masuk surga, Muawiyah masuk surga, kita masuk neraka. Orang yang berani-berani menghujam sahabat. Apa kata Nabi? La tasubbu ashabi. Jangan kau caci maki sahabatku. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin zahaban. Seandainya kalian punya duit banyak, bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu sampai set, set, setumpuk tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu saya tetap mengatakan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah yang berani-berani mengecam sahabat Nabi ada sesuatu dalam hatinya. Hati-hati. Lalu bagaimana kita menyikapi mereka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-Hakimu Izajtahada fa asaba falahu ajrani. Seandainya Muawiyah berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala. Andai dia salah, dia tetap dapat satu pahala. Kita mereka berjumpa dengan Nabi, hafal Quran, bersahabat dengan Nabi. Kita menengok bayang-bayang Nabi pun tidak. Saya sudah muak melihat pejabat aparat munafik menyudutkan ulama Islam negeri ketika melihat wajah mereka di TV, koran, internet. Saya sering mengucapkan Semoga Allah melaknat kalian dan mengekalkan di neraka jahanam. Apakah hal ini tersebut boleh saya lakukan Pak Ustaz? Nabi mengucapkan doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Kemarahan di sudut. Saya ini Pak Ustaz bawaannya marah aja apalagi jam 1 jam 2. Kau marah karena Allah atau karena lapar? Saya marah karena Allah Pak Ustaz. Nabi kan ada juga melaknat. Nabi melaknat karena dia membunuh. Ini udah hampir membunuh Pak Ustaz. Pilihlah. Pilih antara beri hidayah atau doa laknat. Ada Nabi melaknat Allah, Allah malan Bani Ra'il, Allah malan Zakwan, Allah malan Usayyah, Allah malan laknat, laknat, laknat. Apakah semua fatwa baik di Arab, Yordania, Mesir, lain-lain bisa dipakai untuk diterapkan Indonesia? Tengok konteksnya. Ada fatwa itu yang bisa dipakai, ada yang tak bisa dipakai. Tidak boleh unjuk rasa. Siapa yang berfatwa? Ulama Saudi Arabia? Tak bisa. Karena di Saudi Arabia itu pemerintahannya bukan demokrasi. Pemerintahannya adalah monarki kerajaan. Dalam dunia kerajaan tak boleh turun ke jalan. Sedangkan dalam demokrasi, untuk mengungkapkan perasaan harus turun ke jalan. Begitu kata Ustaz Farid Okbah. Maka kata Farid Okbah, Ustaz Farid Okbah, kalau ada orang tak setuju unjuk rasa, karena dipakainya fatwa ulama Saudi Arabia, maka dia tidak maka dia tidak paham Itu fatwa dipakai dalam monarki Bukan kata Ustadz Somad Ustadz Farid Okbah Bagaimana cara mengetahui suatu fatwa dari luar itu bisa digunakan di Indonesia? Tengok keadaannya, kasusnya model apa, kronologisnya gimana, ada tak titik persamaannya, baru bisa kita pakai. Bagaimana cara membedakan bahwa fatwa itu benar dan tidak menyesatkan? Dalilnya, tengok dalilnya, kekuatan dalilnya, hujahnya apa. Apa-apa saja yang menyebabkan fatwa itu bisa-bisa berubah keadaan. Yang sebelumnya tak ada tingkat darurat, lalu tiba-tiba ada tingkat darurat. Sebab kronologis orang itu semua bisa menyebabkan fatwa bisa berubah. Ketika ulama-ulama yang arif mengeluarkan fatwa-fatwa yang berbeda, bagaimana cara kita memilih atau menerapkan fatwa yang uh, fatwa yang benar? Pertama, dalil yang tertinggi Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Hadis-hadis apa yang dia pakai? Kalau satu pakai sahih, satu pakai hasan, ikut yang sahih. Satu pakai sahih, satu pakai sahih hasan li ghairih. Sahih di zati. Nah, ini semuanya adalah kaedah-kaedah untuk melihat fatwa. Tapi untuk pekan baru kita tidak mengumpulkan fatwa. Kita tinggal tanya ustaz kita saja. Mufti pekan baru Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Setiap hari Senin, hari Selasa, kajian di Masjid Al Eh, Ar-Rahman. Ikuti. Anda bertanya, mufti menjawab. Ustaz, kata ulama Saudi Arabia begini, kata Yordania begini, kata Mesir begini. Tunjukkan ke beliau, mana yang cocok untuk saya Pak Ustaz? Oh, untuk kamu ini. Nah, dia akan pilihkan. Boleh berzakat kepada orang tua kita? Kakak kita? Boleh. Yang tak kita wajib tak, yang tak wajib kita nafkahi boleh kita zakat. Pak Ustaz boleh kita memberi zakat kepada sedikit orang tapi jumlahnya banyak dan tak sama jumlahnya? Adil bukan sama. Ibu ini sendirian di rumah. Cocoknya berapa? 300 ribu. Ibu ini sama anaknya. Anaknya pula tuh loper koran. Berapa cocoknya? 500 ribu. Makanya kita mesti kenal orang itu baik-baik. Pak Ustaz mana yang lebih utama? Warga sekitar kita atau family kita? Kalau engkau beri kepada keluarga, kau dapat pahala dua. Sodakotun wasilah. Sodakohnya dapat, silaturahim dapat. Tapi kalau sama orang lain, cuma dapat satu. Sodakoh saja. Silaturahim tak dapat. Apa maksud setan dibelenggu di bulan Ramadan? Dari kaji, cari MP3-nya. Sufidatis sayatin, sulsilatis sayatin. Setan-setan dibelenggu. Kata Imam Nawawi, bukan setan dibelenggu. Setan itu seolah-olah terbelenggu. Karena melihat kuatnya iman. Capek dia ngajak, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tak mempan. Seolah-olah dia terbelenggu. Saya ceramah sama Ustadz Mawardi di sebelah, Ustadz Saidul Amin sebelah. Waktu di Ikmi, apa kata saya? Seolah-olah lidahku terbelenggu karena ada dua ulama besar ini. Bukan mulut saya terbelenggu, seakan-akan terbelenggu. Setan terbelenggu menengok kuatnya iman kita. Itu makna sufidat saya yakin. Dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Bagaimana sikap kita menanggapi istri yang tak mau mendengarkan cakap kita. Fa'izuhun kasih nasihat. Wajruhun nafil madaji bisa tempat tidur. Wadribuhun tempeleng, tak bisa tangkap nanti KDRT. Wah, fab'asu hakaman min ahli, wa hakaman min ahliha, mediasi keluarga. Tak juga bisa at-talaq. Abghadul alal ilallah at-talaq. Lima langkah menghadapi perempuan nusyuz, nusyuz durhaka. Afan Ustaz saya keraguan saat ini usia kehamilan kedua bulan janin saya keguguran. Apakah termasuk darah haid atau darah istihadah? Kalau janinnya kurang dari 80 hari, tidak ada bentuknya, maka tidak darah nifas, namanya darah fasid, darah rusak. Saya ulang lagi, tidak sampai 80 hari, tidak berbentuk, bukan nifas, darah fasid, cuci bersih sholat. Tapi kalau dia sudah lewat 80 hari atau berbentuk maka berlaku hukum nifas fatwa Syekh Ibnu Utsaimin bagaimana hukumnya bila seorang puasa Ramadan tapi sholat subuhnya kesiangan bagaimana pula dengan puasanya bila tidak melaksanakan sholat man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara siapa yang meninggalkan sholat maka kafirlah dia ini utuh atap ini kenapa karena ada tiang as-sholatu imaduddin sholat tiang agama sengaja ditulis kaligrafi samping mihrab Nabi di Masjid Nabawi tengok as-sholatu imaduddin roboh tiang ini semua, hancur atap-atap. Tak ada guna lampu yang cantik karena atap sudah roboh gara-gara tiangnya roboh. Tiangnya Islam ini sholat. Apa hukumnya bila makan daging buaya? Mazhab Syafi'i haram. Mazhab Hambali boleh. Jadi yang kemarin ceramah katanya buaya boleh, itu sudah lama sudah, sudah basi sudah cerita itu. Kenapa dibangkit-bangkit sekarang? Kenapa membangkit-membangkit? Macam tak ada kajian lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengajian kita malam ini adalah daging buaya. Daging kambing bisa ada sana. Siapa mau makan buaya? Akhirnya menimbulkan fitnah, ejek mengejek, caci maki, yang ini mengejek dibuatnya pula gambar eh, sup buaya, gulai buaya. Heboh gara-gara itu. Padahal itu sudah dibahas eh, panjang lebar uh, para ulama dulu. Saya pakai mazhab Syafi'i, haram. Apa hukumnya bila kita melunasi harta yang digadai seperti tanah kebun sawah lebih awal dan bagi penerima gadai bolehkah menikmati hasil ndak? Aku gadaikan sawit ini 2 hektar, aku pinjam duit 200 juta. Nanti belum sampai masanya kubayar. bayar. Boleh, tak masalah. Selama sawit ini tergadai, siapa yang mengambil hasilnya? Saya. Saya yang punya sawit, saya yang ambil. Tapi kenyataannya yang ngambil yang duitnya dipinjam, riba man jarra ma'a qardin jarra naf'an riba kullu qardin jarra naf'an riba siapa yang mengambil manfaat dari pinjaman maka riba gadai tanah karet karetnya diambil riba itu makan haram apa hukumnya jika seandainya masjid lama direnovasi ulang membutuhkan dana besar dibandingkan dengan masjid baru di samping bangunan lama hanya membutuhkan dana kecil apakah boleh dan apa hukumnya kalau hanya cukup renovasi, renovasi. Masjid Anur nur ini bukan ulang, ini masjid yang lama. Renovasi, tambah-tambah keliling bagus. Daripada dirobohkan hancur. Tapi kalau kata Pak Insinyur ini tak layak. Kita renovasi pun ini sama macam nenek-nenek pakai make up. Ini tetap hancur juga kata dia. Hancur kan? Bangun baru. Konsultasikan kepada pakarnya. Kalau diberikan pada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Apakah boleh seorang suami mencium istrinya dalam masjid ketika selesai akad nikah? Menimbulkan fitnah. Anak-anak lajang, anak-anak gadis banyak. Melilih liur mereka menengok. Bercampur laki-laki dengan perempuan itu saja pun tak boleh. Makanya kalau merusak kehormatan masjid, jangan nikah di masjid. Merusak karena nanti Masuk pakai gonjong lebar, nyonya menir, tak berjilbab, baju sempit, nampak ketiak dalam masjid. Menghinakan masjid itu. Maka masyarakat wajib mengamuk marah. Jangan pakai masjid untuk ini. Dalam bagi busana islami, oke okay, boleh. Mohon doakan kami bahwa Ustaz semoga rezeki lancar dan untuk modal menikah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Waktu sudah sampai jam 8 lewat 5. Pertanyaan sini akan saya jawab Sabtu akan datang panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita akan bahas insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf, tidak pernah pertanyaan Bapak Ibu tak terjawab. Yang dulu-dulu waktu Habib saya datang, sudah saya jawab. Tengok videonya di Youtube. Sengaja saya jawab dari jam 11 siang sampai jam 12 di Masjid Raya Pasar Senapelan. Jawab.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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح لنا أبواب رزقك bukakan pintu rezeki kami ya Allah Allah bi alalika an haramik Cukupkan kami dengan yang halal Sehingga saudara-saudara kami ini tak perlu lagi bekerja di tempat yang haram Allah mabarik lana fi amwalina Berkahi harta kami Wa barik lana fi arzaqina Berkahi rezeki kami Wa barik lana fi kulli ataitana Berkahi semua harta Yang kau titipkan kepada kami ya Allah La tada'lana zamban illa ghafartah segala dosa ampunkan wala aiban illa satarta segala aib tutupi wala musafiran illa wasaltah yang musafir sampaikan ke tujuan wala maridan illa syafaitah yang sakit engkau berikan kesembuhan angkat penyakitnya ya Allah wala aziban illa zawwajtah yang lajang yang gadis akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته